anaknya terlibat jaringan teroris. Nah, atau mungkin orang tua memiliki pandangan dan orientasi keduniaan yang lebih besar sehingga harapannya sang anak sukses dalam hal keduniaan. Atau barangkali ada sebagian orang tua yang tidak memahami tentang penting pentingnya mengejar kehidupan akhirat. Nah, akhirnya konflik antara orang tua dengan antara anak dengan orang tua. Apa sebabnya? Itu tadi. Nah, orang tua tidak rela. Orang tua tidak setuju. Nah, kurang mendukung kalau anaknya salafi. Nah, salafi aqidatan wa manhajan wa ibadatan wa muamalatan. Enggak setuju orang tuanya, tidak ridho. Nah, orang tuanya masih meyakini sesajen harus diberikan. Nah, untuk kegiatan tertentu, hari-hari tertentu, tempat-tempat tertentu. Sang anak tidak. Karena dia seorang salafi. Orang tua masih mengikuti kegiatan dan perayaan bid'ah. Sang anak sebagai seorang salafi tidak. Nah, orang tua yang masih terikat dengan praktek ribawi. Sementara sang anak karena dia salafi tidak. Nah, sang anak nah, yang di dalam bermuamalah saat pertemuan keluarga besar nah, menghindar nah, karena hampir dipastikan dari awal sampai akhir pertemuan keluarga itu nah, tidak lepas dari kemungkaran nah, di sini orang tua kecewa orang tua malu orang tua marah nah, dan seterusnya ini kan dihadapkan dengan kenyataan seperti ini nah, orang tua kakak adik keluarga besar dengan tetangga, masyarakat, tempat kita bekerja. Nah, artinya ikhwati fillah hafizakumullahu jami'an itu dalam kehidupan kita sehari-hari kenyataannya demikian. Dihadapkan dengan sekian banyak konflik, artinya ketidaksesuaian ketidaksesuaian antara apa yang kita harapkan dengan kenyataan. Nah, saya yakin masing-masing kita inginnya dan harapannya Orang tua bisa menerima langsung. Keluarga besarnya pun seperti itu. Tetangga-tetangganya ahlan wasahlan, monggo. Kan itu. Pimpinan dan atasan tempat dia bekerja juga seperti itu mendukung. Kita sebagai karyawan dan pegawai mengamalkan sunnah Nabi, tepat sholat lima waktu. Nah, menghindari ikhtilat dan yang lainnya, tidak mengikuti kegiatan-kegiatan yang mungkar. Itu kan keinginan dan harapan kita. Tapi pada kenyataannya Ikhwati fillah barakallahu fikum tidak seperti itu. Muncul konflik. Nah, ketika seseorang yang terikat dengan hal-hal seperti ini, lantas tidak memiliki ilmu, lantas tidak memiliki ilmu. Ilmu untuk memecahkan masalah ini. Apa yang terjadi? Mungkin futur. Nah, jiwanya bisa saja goncang. Atau dia mulai ragu atau barangkali akhirnya setengah-setengah. Nah, di dalam beragama. Nah, karena masih ingin mencari ridho dari orang tuanya. Nah, padahal jelas-jelas orang tuanya nah, secara zahir tidak menginginkan kebaikan dari anaknya. Akhirnya hanya untuk bisa diterima oleh orang yang dilakukan setengah-setengah tadi. Kadang iya, kadang tidak. Nah, kadang menerima, kadang menolak, setengah-setengah. Nah, diakui maupun tidak diakui, ada beberapa contoh kasus seperti itu. Akhirnya nggak kuat menghadapi konflik seperti itu. Kenapa? Barakallahu fikum ya salah satunya tadi. Mestinya disadari dan diyakini manusia itu jahul, banyak kejahilannya, masih banyak ilmu yang belum dia pelajari, mestinya dia yakin seperti itu, ternyata dia tidak meyakininya. Kalau seandainya dia yakin bahwasanya manusia itu jahul, dia akan semangat menuntut ilmu. Karena persoalan apapun yang dihadapi termasuk konflik semacam tadi, itu bisa dipecahkan dengan ilmu agama. Nah. Contoh sebagai jawaban dari masalah tadi, konflik dengan orang tua, konflik dengan kakak dan adik, keluarga besar. Nah, atau dengan siapa saja. Nah, kita akan terhibur, hati kita akan menjadi sejuk, insya Allah, pikiran kita pun akan tenang. Misalkan saat membaca kata-kata emas dari alimam Ash-Shafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris rahimahullah. Nah, kata-kata emas dari alimam Ash-Shafi'i rahimahullah ini tentu beliau ambil dan diintisarikan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta pemahaman beliau. Alimah Syafi'i rahimullah pernah menyatakan irdha'un nas ghayatun la tudrak wa irdha'ullahi azza wa jal ghayatun tudrak selesai yang konflik dengan orang tua tadi punya masalah dengan tetangga ada sedikit friksi di tempat kerja nah terkait dengan keinginan dan usaha kita untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terjawab cukup terhibur dengan beberapa patah kata tadi. Al-Imam Ash-Shafi'i tadi menyatakan irdha'un nas ghayatun la tudrak. Kita disadarkan, oh iya. Nah, keinginan agar semua orang ridho itu sebuah tujuan yang tidak akan mungkin tercapai. keinginan kita agar semua orang seluruh pihak bisa ridho menerima dan mendukung keinginan kita untuk mengamalkan sunnah Nabi Ali Shallallahu wasallam. Disimpulkan alimah Imam Syafi'i, ghayatun la tudrak. Itu sebuah tujuan yang tidak akan mungkin tercapai, nggak mungkin. Nah, pulang kampung setelah sekian lama bertahun-tahun belajar di pondok atau ma'had yang dikelola oleh salafiyin. Empat tahun, lima tahun pulang ke kampung, Nah, kemudian dalam bayangan kita sekejap sehari dua hari seminggu dua minggu sebulan dua bulan orang tua setuju setuju dan mendukung Nah, kemudian tetangga semuanya setuju mendukung, seluruh kampung setuju dan mendukung. Itu yang kita bayangkan, jazakallah khairan sebuah cita-cita dan keinginan yang baik. Nah, tapi pada saat kita dihadapkan dengan konflik, dengan kenyataan, oh ternyata perlu proses. Nah, ternyata kita memerlukan waktu untuk memahamkan mereka semua. Nah, bukan hanya diam, ternyata ada yang terang-terangan menentang, ada yang berterus terang untuk membenci. Nah, akhirnya saat kita teringat dengan ucapan Alimah Syafi'i tadi, irzaun nas ghayatun la tudrak, tidak ada sakit hati di sini, tidak ada tersinggung, tidak ada kecewa, karena kita dari awal sudah mendapatkan bekal. Irwa'un nas ghayatun la tudrak. Sebuah keinginan dari hati agar semua orang itu rilo, setuju, sepakat, mendukung. Itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Nah, anas, ajnas. Yang namanya orang-orang di sekitar kita berbagai macam jenis dan ragamnya. Nah, jangankan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makhluk yang terbaik, penutup para nabi dan para rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menghadapi penolakan. Apalagi kita yang sama sekali tidak ada apa-apanya dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya terhibur kan ya. Nah, justru yang kita kejar adalah nasihat dari Imam masyafi istilahnya wa irdha'ullahi ghayatun tudrak. Artinya yang akhirnya menjadi dasar dasar kita untuk berdakwah, nah, landasan kita untuk menyampaikan dinul Islam bil adillah adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Carilah ridha Allah. Karena siapapun yang sungguh-sungguh mencari ridha dari Allah, dia pasti bisa mencapai dan memperolehnya asalkan dia memiliki kesungguhan. Nah, untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk mencari ridho dari manusia, hanya itu yang dia inginkan, ujung-ujungnya adalah kecewa. Nah, ini contoh kedua. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Contoh kedua, contoh yang sederhana insya Allah Mudah untuk kemudian kita fahami karena ini memang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, artinya contoh yang pertama tadi kan masalah yaitu syubhat terjawab dengan ilmu. Contoh yang kedua, praktek muamalah kita sehari-hari itu pun masalah ternyata bisa dipecahkan dengan ilmu. Nah, sementara masalah dan persoalan yang kita hadapi bukan hanya dua itu. Ada tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, sekian puluh, sekian ratus masalah. Nah, mestinya kita sadar bahwa untuk menyelesaikan semua masalah itu hanya bisa dengan ilmu. Ilmu yang bermanfaat tentunya. Nah, ilmu yang bermanfaat tentunya. Nah. Oleh sebab itu, ikhwati fillah rahimakumullah, marilah kita manfaatkan waktu dan kesempatan sebaik-baiknya. Nah. Pengalaman adalah sebuah pelajaran yang berharga. Nah, pengalaman adalah sebuah pelajaran yang berharga. Nah, pada saat kita tidak mempergunakan waktu dan kesempatan sebaik-baiknya untuk menuntut dan mencari ilmu, ujung-ujungnya nanti akan menyesal. Akhirnya akan kewalahan sendiri. Akhirnya sekian banyak persoalan tidak bisa terselesaikan. Itu tadi ujungnya penyesalan. Nah. Barakallahu fikum. Maka melalui kesempatan yang berbahagia ini saya memberikan nasihat untuk saya sendiri dan antum semua yang mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu. Nah, hidup menetap di ma'had ini, di pondok pesantren ini, nah, yang diasuh nah, oleh ustadz-ustadz ahlu sunnah, orang tua kita, diasuh oleh Ustadz Lukman, Mbak Abdul Hafidhullah, Ustaz Ruwaifi, Ustaz Hamzah, Ustaz Yasir dan tidak lainnya. Nah, ini kan sebuah kesempatan yang sangat berharga sekali. Dekat dengan ilmu, dekat pula dengan ahlul ilmi. Nah, nah karena masing-masing kita memiliki tugas dakwah. Nah, maka selama di tempat ini, nah, sebelum betul-betul kita keluar untuk terjun langsung bertugas menyampaikan dakwah, karena ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita miliki, itu tidak sebatas kita miliki saja, tapi harus dizakatkan, dikeluarkan zakatnya, disampaikan. Nah, disampaikan. Ketika tugas itu sudah mulai dibebankan di pundak kita, sungguh, nah, kesempatan kita untuk belajar akan berkurang secara drastis. Nah, saya bersumpah demi Allah, ketika masuk di sebuah pesantren seperti ini, ma'had as-salafi seperti ini. Menyaksikan abdullah santri-santri tekun melaksanakan sholat sunnah. Nah, lihat terlihat semangat untuk menghafal dan merojah Al-Quran. Nah, itu astasghiru nafsi. Saya kemudian akhirnya nggak pede, kan itu. Hilang kepercayaan diri. Nah, Seakan-akan sudah tidak memiliki harga sama sekali. Kenapa? Yang antum lakukan di sini sudah tidak saya lakukan lagi. Ingin rasanya kembali seperti antum lagi. Seorang santri yang bangun pagi, zikir, antri kamar mandi, kemudian ke masjid, sholat sunnah, baca Al-Quran, merojaah, durus, nah, sampai matahari terbit, sholat sunnah, nah, kemudian istirahat sebentar, mandi, masuk lagi di kelas, mempelajari durus murojaah terus menghafal menghafal ingin rasanya seperti itu lagi nah makanya nah kalau kita tidak memanfaatkan waktu dan kesempatan sebaik-baiknya ya akhirnya menyesal seperti yang saya rasakan sekarang karena dulu belajar tidak maksimal nah ya pada akhirnya sekian banyak masalah dan persoalan misalkan yang saya hadapi cara penyelesaiannya lambat kenapa ilmunya ternyata belum dimiliki. Cara menyelesaikan ini bagaimana, itu seperti apa, ini, ini, ini, ini. Nah, nah antum barakallahu fikum sabar. Maka tadi saya mengatakan pengalaman itu adalah pelajaran yang berharga. Nah, insya Allah antum bisa mengingat kata-kata saya ini. Nah, ketika betul betul-betul terjun ditugaskan untuk berdakwah. Nah, ditugaskan ke Sumatera, ditugaskan ke Kalimantan, ditugaskan ke Papua atau di tanah Jawa. Nah, permintaan untuk mendatangkan asatidah, mendatangkan pengajar. Nah, yang kemudian disampaikan kepada Ustadz Lukman, hafizahullah, itu antri. Pondok ini minta, pondok ini minta, sana minta, sana minta, ini minta. Nah, maka ada saatnya ketika antum yang belajar di sini kemudian harus melaksanakan tugas dakwah keluar di sana. Di saat itu, di tempat itulah baru kemudian kita yang kemudian apa namanya betul-betul Allah sadarkan dan bukakan hati kita akhirnya menyesal. Oh iya. Nah, sekarang kita menghafal Quran ulang ulang ulang ulang ulang ulang ulang ulang. Kan gitu. Sudah hafiz 30 juz atau katakan sudah hafal 15 juz, 10 juz. Nah, sistem dan konsep pendidikan yang berlaku diulangi, diulangi, storkan, imtihan, storkan, imtihan. Jenuh, bosan. Sudah hafal kok. Ya. Bahkan sebagian mungkin tanpa persiapan, tanpa merojaah, langsung maju ke depan imtihan lancar. Salahnya satu dua atau tiga kesalahan dalam misalkan setengah juz satu juz, kesalahannya cuma tiga. Nah, lupa sebentar diulangi lagi ayat sebelumnya, nyambung lagi. Mungkin seperti itu. Kadang-kadang jenuh, bosan. Wes iso, udah bisa kok. Kan itu. Uslu thalatha hafal, kitab tauhid hafal. Karya Imam Muhammad bin Abdul Wahab subat sampai khatam tiga empat kali. Nah, idul Arba, Usul Sitah semua hafal, Insya Allah. Tapi jangan lupa, ini di sini tempat kita belajar. Tapi saatnya nanti kita mengajar. Ketika waktu kita kemudian harus dibagi. Saat kita dihadapkan dengan berbagai macam persoalan da'awiyah. Nah di situ. Nah, akhirnya kemampuan mengingat kita melemah. Nah, kemampuan kita untuk berpikir jernih akhirnya terganggu. Tapi barakallahu fikum, saya sedang tidak ingin menakut-nakuti. Waduh, kalau kayak gitu nggak usah lah. Ini perlu di apa ditekankan. Yang saya sampaikan ini sedang tidak ingin menakut-nakuti. Tapi saya hanya ingin menyampaikan persiapkanlah diri sebaik-baiknya. Bukan so, jiwa seorang muslim yang kuat bukan terus oh gitu toh. Mundur. Balik kanan. Ternyata susah toh, berat. Itu bukan al-mu'minul kawi. Padahal al-mu'minul kawi khairun wa ahabbu indallahi minal mukmin al-dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu jauh lebih baik dan jauh lebih dicintai Allah dibandingkan seorang mukmin yang lemah. Artinya ketika dihadapkan dengan kenyataan seperti itu bukan kemudian Wait, mundur balik kanan enggak, tapi persiapkan diri sebaik-baiknya. Nah, persiapkan diri sebaik-baiknya. Mumpung masih ada waktu, masih ada kesempatan. Sekarang diulang-ulang terus hafalannya, terus hafalannya. Nanti pada saat betul-betul terjun melaksanakan dakwah, tugas jihad fisabilillah untuk ta'limun nas al khair, menyampaikan kebaikan kepada segenap umat, al amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, menyampaikan hal-hal yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, di situ kita merasakan manfaatnya ketika waktu untuk memeroja Al-Quran tipis berkurang. Tapi insya Allah karena sebelumnya sudah mungkin sudah kuat baru terasa manfaatnya. Oh iya. Walaupun mungkin lupa, tapi ingat ada sebuah ayat Al-Quran menyatakan seperti ini. Tinggal dicari. Nah, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun seperti itu. Nah, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun seperti itu. Nah mungkin sempat lupa tapi ini pernah hafal dulu kitab apa ya? Bulu Bulughul Maram cari Riyadhus saling nggak ketemu. Umdatul Ahkam, cari terus. Nah, karena sebelumnya ketika masih belajar. Nah, dan kita akan terus belajar insya Allah. Nah, ketika masih maksud saya statusnya sebagai santri diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang. Nah, karena pada saat kita menyampaikan tugas dakwah, mengajarkan kebaikan untuk umat manusia, ternyata yang kita hadapi persoalan dan pertanyaan itu ada yang pernah kita pelajari Nah, yang pernah kita pelajari. Nah, sesuatu yang sederhana itu ditanyakan oleh masyarakat kita. Bukan sesuatu yang muluk, yang tinggi, yang besar-besar, yang sulit. Justru yang sederhana saja. Nah, apa hukum membaca basmalah? Nah, kalau misalkan sebelum wudhu membaca basmalah di, di kamar mandi, lupa membaca basmalah ketika wudhu. Itu kan pertanyaan-pertanyaan sederhana yang ternyata sudah kita pelajari. Nah, saat masih berusia 12 tahun, 13 tahun, 15 tahun, 17 tahun. Kalau itu tidak dimutkinkan, kita akan kelabakan. Nah, kita akan kelabakan. Apa hukumnya? Salat tahiyatul masjid Ustaz? Apa hukumnya wanita haid membaca Al-Qur'an? Apa hukumnya wanita haid masuk ke dalam masjid? Nah, hal-hal yang subhanallah sederhana. Nah, saat kita masih belajar. Tapi ketika kita tidak manfaatkan waktu dan kesempatan untuk memutkinkan, menguatkan, maka ya akhirnya kita akan geleng-geleng kepala besok. Aduh lupa pernah belajar dulu di mana ya. Nah, maka kita sabar-sabarkan diri, juga saling menyabarkan satu dengan yang lain. Nah, karena kesabaran yang kita lakukan dan kita tempuh sekarang ini dalam proses belajar, dalam proses tolabul ilmi syar'i, itu akan membantu kita bersabar di dalam dakwah. Saya ulangi kembali, kesabaran kita di dalam tolabul ilmi, menuntut ilmu saat-saat belajar ini akan membantu banyak agar kita bersabar saat berdakwah dan ketika menyampaikan. Kalau kita tidak mampu bersabar dalam menuntut ilmu, maka kesabaran kita akan jauh lebih rendah. Kesabaran kita akan cepat habis ketika akan menyampaikan saat belajar saja kurang sabar apalagi saat mengajar. Nah, syukurilah. Alhamdulillah pondok ini, Mahat As-Salafi di Jember ini nah, menjadi sumber inspirasi untuk pondok-pondok pesantren lainnya yang dikelola salafiyin di seluruh Indonesia. Nah, sebuah inspirasi. Kalau kita di luar di pondok-pondok itu ikuti Jember. Nah, pondok Jember ini begini, oh, apa namanya manajemennya bagus, konsepnya apa namanya baik, kemudian programnya tertata rapi, kemudian kurikulumnya, buku panduannya, buku ajarnya, proses pendaftaran santrinya. Nah, antum bisa menyaksikan sendiri yang tinggal di sini. Sekian banyak kan rombongan datang Nah, dari berbagai pesantren datang studi banding, datang studi banding, datang studi banding, belajar, mempelajari, membandingkan ya, melihat secara langsung menyaksikan, itu ditiru, dicontoh. Nah, maka bersyukurnya antum semua di sini harus lebih berkali-kali lipat. Nah, karena banyak manfaat dan kebaikan di sini. Wallahu alam bisawab, hanya nasihat singkat ini yang bisa saya berikan dan tentunya nasihat ini juga untuk saya sendiri